Mitra bisnis, saat ini mulai banyak pengusaha yang masuk ke kawasan Indonesia Timur. Meski demikian, hal itu tidak mudah dilakukan lantaran kondisi infrastruktur dan penunjang lainnya tidak tersedia dengan baik. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofian Wanandi. Pak Sofian, banyak yang menyebutkan Indonesia bagian timur kaya akan mineral bumi dan tanah yang subur. Tapi kenapa kok daerahnya malah lebih tertinggal dibanding kawasan Indonesia lainnya? Ah, ya itu iya saja soal pemerintah yang <laughs> tanya saya kenapa memang begitu yang terjadi karena tidak ada mereka yang kaya kekayaan alam itu tapi tidak bisa terbangun dengan baik luar kekayaan alam itu lebih banyak setelah mereka hasilkan dan lain-lain itu ya masuk ke potnya pemerintah di pusat jadi tidak ada pemerintah mengatur supaya ada keseimbangan yang terjadi di antara barat timur itu keseimbangan daripada pembangunan kita Nah ini eh, tugas pemerintah, inilah tugas daripada menteri yang daerah tertinggal itu untuk memperjuangkan itu kan. Jadi kita kan sudah tahu lama itu ada kesenjangan antara pembangunan ekonomi Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Bahwa Indonesia Timur lebih perlu diperhatikan, itulah budgetnya lebih banyak harus dibawa ke sana. Tapi kan kenyataannya enggak semua itu budgetnya lebih banyak di Pulau Jawa. Nah sekarang kan sudah mulai banyak yang tertarik investasi ke sana. Apa mungkin akan lebih banyak lagi yang mau investasi di sana? semua itu tertarik, tapi kalau tidak ada infrastruktur, tidak visible proyek-proyek itu kan akhirnya mereka mundur. Bagaimana you kalau nggak ada jalan, nggak ada irigasi, nggak ada power plant-nya, nggak ada pelabuhannya, you mesti bikin di tengah hutan belantara, lu taruh duit. You kan tambah you buang duit. Kan itu masih ada kerjasama, mana pemerintah harus bangun, utama infrastruktur di Indonesia Timur, itu kan ketinggalan sekali. Nah, apa swasta bikin setelah you sudah bikin infrastruktur dan fasilitas yang ada, baru swasta itu investasi. Ya, swasta itu kan tidak bisa investasi kalau dia mesti rugi. Pemerintah yang harus mulai. Itu yang harus dilakukan di mana-mana ya begitu. Demikian Sofian Wanandi. Saya Kiki Wijaya.